beberapa sahabat yang terakhir meninggal di berbagai tempat. Sahabat yang terakhir meninggal secara keseluruhan adalah Amir bin Watsilah Alaisi yang meninggal di Makkah pada tahun 110 Hijriah. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal di Makkah. Sahabat yang terakhir meninggal di Madinah adalah Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari Al-Khazraji meninggal pada tahun 99 Hijriah. Sahabat yang terakhir meninggal di Damaskus adalah Watsila bin Al-Asqa Al-Laythi yang meninggal pada tahun 86 Hijriah. Sahabat yang terakhir meninggal di Hims adalah Abdullah bin Bisr Al-Mazini yang meninggal pada tahun 96 Hijriah. Sahabat yang terakhir meninggal di Basrah adalah Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji, meninggal pada tahun 93 Hijriah. Sahabat yang terakhir meninggal di Kufah adalah Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami, yang meninggal pada tahun 87 Hijriah. Sahabat yang terakhir meninggal di Mesir adalah Abdullah bin Al-Harith bin Juz az zubaidi yang meninggal pada tahun 89 Hijriah. Setelah tahun 110 Hijriah, tidak ada lagi seorang sahabat pun yang hidup. Ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami pada akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau berdiri dan bersabda, Ra'aitukum lailatakum hadihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwal yawma ala dhahril ardi ahadun. Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini? Sesungguhnya pada akhir 100 tahun dari malam ini, tidak akan tersisa lagi seorang pun di antara kalian yang berkumpul pada hari ini di permukaan bumi. Muttafaq alaih. Beliau mengucapkan hal ini sebel, sebulan sebelum beliau wafat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir. Manfaat mengetahui hal ini ada dua yaitu yang pertama, orang yang meninggal setelah sahabat terakhir wafat tidak dapat diterima pengakuannya sebagai sahabat. Yang kedua, orang yang belum berumur tamyiz sebelum akhir masa ini, maka riwayat hadis yang ia sampaikan dari sahabat termasuk riwayat yang munkotik.